السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kebaikan yang kita rasakan. Segala kenyamanan yang kita dapat dan kita peroleh itu murni karena kebaikan Allah kepada kita. Bukan karena kita berhak mendapatkan maka kita bisa sampai ke tempat ini berkumpul di rumah Allah ini itu karena Allah menginginkan kebaikan buat kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah akan bikin orang itu bertafakuh, belajar agama Allah ini maka kita bersyukur kepada Allah pada malam Ahad ini di mana orang-orang mungkin sedang menghabiskan malam mereka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat kita memilih untuk hadir di rumah dari rumah Allah kita milih hadir di tempat yang cukup panas antum kepanasan nggak? Tapi Anda bersyukur kepanasannya. Karena ada nikmat buat Allah kalau Anda kepanasan di tempat ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih. Al-Imam Syafi'i ketika menulis kitabnya Al-Risalah Beliau bersalawat kepada Nabi mengatakan, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an ghafirun. Semoga salawat itu terus sampaikan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang lupa dan setiap kali orang lalai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nih sebagai umat Nabi Muhammad tunjukkan kecintaan kita kepada beliau walaupun dengan ya 200 kali sehari bersalawat buat Rasul wasallam tunjukkan kita ini cinta sama Rasul wasallam bukti ringan nggak keluar duit duduk Allahumma masya Allah ala Nabi Muhammad baca salawat buat Rasul wasallam dan man salli alaihi salatan barang siapa yang bersalawat satu bersolat. buat Nabi alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi biha asyrah. Allah akan membalasnya dengan 10 salawat buat kita. Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendengarkan berita gembira gembira dari Jibril alaihissalam. Hadis tadi. Barang siapa yang bersolat sekali dari umatmu, maka Allah akan bersolat 10 kali. Beliau langsung sujud syukur kepada Allah. Sujud syukur beliau karena Allah memberikan keutamaan yang besar buat umatnya. Sekali aja bersolawat Allah sepuluh kali bersolawat. Tapi ternyata kita masih jarang bersolawat buat beliau. Tunjukkan jamaah langkah-langkah kita. Diam kita, duduk kita, berdiri kita. Usahakan Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi dan untuk keluarga beliau dan untuk orang-orang yang beliau cintai dari sahabat-sahabatnya yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kira-kira 1400 49 tahun yang lalu 1449 yang lalu ada satu kejadian yang kejadian itu merubah wajah dunia yang kejadian itu mengeluarkan manusia dari masa jahiliyah menuju cahaya Islam kejadian itu adalah turunnya Jibril alaihissalam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Ketika beliau di Gua Hira, datang Jibril, makhluk yang Nabi nggak pernah membayangkan sebelumnya. Makhluk itu mendekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu kuatnya sehingga beliau kesusahan bernafas. Makhluk itu mengatakan, Ya Muhammad, ikhwar, baca apa jawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma ana biqari. Aku nggak bisa baca. Dilepas sama Jibril. Lalu didekat kembali. Lalu dia mengatakan ya Muhammad, iqra baca. Beliau kembali menjawab, ma ana biqari. Aku nggak bisa baca. Lalu yang ketiga, didekat kembali. Jibril mengatakan Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram Alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma'lam ya'lam Itu lima ayat pertama yang turun yang merubah wajah dunia Bayangkan Iqra turun di sebuah lembah yang tidak ada sekolahan di tempat itu Tidak ada madrasah nggak ada fakultas, nggak ada perguruan tinggi, padang pasir yang manusia hidup dalam kebodohan dan kegoliman. Ayat itu turun sebagai pertanda bahwa kita adalah umat yang korup Kita adalah umat yang harus belajar. Kita adalah umat yang harus membaca Mulai Rasulullah SAW wahyu kedua turun ya ayuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka Wasiyabaka wa thiyabaka wa fahjur Wala la tamnun tastakthir fasbir nah, menyampaikan dakwah ini bersabarlah engkau untuk Tuhanmu betul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mulai beliau menancapkan pilar-pilar tauhid di kota Mekah Beliau mengibarkan bendera la ilaha illallah di berbagai penjuru Makkah. Tapi ternyata yang beliau terima bukan senyuman. Yang beliau dapatkan bukan subhanallah. Bukan sambutan yang baik. Bahkan beliau dilempari batu. Bahkan sahabat-sahabatnya dibantai demi la ilaha illallah. Kita lihat bagaimana Sumayyah disiksa oleh Abu Jahal. Kemudian ditusuk kemaluannya sampai tewas. Demi apa? La ilaha illallah. Itu yang dipertahankan. Apa ada di antara kita yang harus mengorbankan nyawanya demi la ilaha illallah? Bila bin Rabah, Ammar bin Yasir, Yasir, Khabbab bin Ar. Itu sahabat semuanya dibantai oleh musuh-musuh Allah SWT. Karena apa? Karena mereka hanya mengatakan la ilaha illallah. Setiap nabi mengajak orang kepada la ilaha illallah, apa jawab kaumnya? al alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un mujah. Apakah mereka hendak menjadikan Tuhan yang banyak itu satu Tuhan? Ini satu hal yang mengherankan kata mereka. Terus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, tapi ternyata beliau harus keluar dari kota Mekah. Kejadian diusirnya Nabi dari kota Mekah itu sudah diinformasikan oleh Warokah bin Naufal. Ketika Nabi datang kepada Warokah bin Naufal, Kemudian Khadijah bercerita tentang apa yang terjadi. Warokah mengatakan Inna mus adalah alladhi nazar ala Musa. Yang turun kepadamu adalah wahyu Allah yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu Jibril yang turun. Lalu Warakah mengatakan, Wallahi, lau kuntu jada'an, hina yukhrijuka qawmuka, la nasartuka nasran mu'azzam. Demi Allah, andai kata aku dalam kondisi muda dan kuat, ketika kaummu mengusirmu, maka aku akan membelamu mati-matian. Nabi setelah mendengar kabar gembira dia mendapatkan wahyu. Kabar gembira itu tidak berlangsung lama ditutup dengan berita duka bahwa beliau akan diusir. 13 tahun sebelum mereka diusir, beliau sudah mendengarkan hal itu. Siapa yang tidak sedih diusir dari kampung halaman? Rasulullah SAW mengatakan kepada Warafah bin Naufal, Awamukhriji ya kaumi, apakah kaumku akan mengusirku? Apakah kaumku akan mengusirku? kata Waraqah. Mami ahadin ata bimithli ma jikta illa udi awudi. Tidak ada satupun hamba Allah yang datang membawa wahyu itu. Melainkan dia akan dimusuhi dan akan disakiti. Betul. 13 tahun belum berdakwah. Sampai ke Taif paling batu. Dikatakan majnun, dikatakan tukang sihir. Segala gelar-gelar keburukan disematkan kepada beliau. Kota Mekah tidak mau menerima dakwah beliau. Sebagian sahabat sudah meninggalkan kota Mekah hijrah ke Habasyah. Dan Rasul SAW menanti izin dari Allah untuk keluar dari Mekah. Dan beliau diizinkan untuk keluar dari Mekah pada bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Belum keluar. ketika beliau alaihi salatu wassalam keluar dari kota Mekah mau menuju ke Madinah beliau menoleh ke Mekah beliau sedih meninggalkan kampung halaman beliau mengatakan wallahi inni la'alamu annaki ahabbu baladillahi ilayya demi Allah aku mengetahui bahwa engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai Wa annani ahabbu ardillah ilallah. Kau adalah bongkahan bumi yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minni. Demi Allah, andai kata kaummu, pendudukmu tidak musir aku, aku nggak bakal keluar. Dan kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perjalanan hijrahnya itu perjalanan seseorang yang hendak dibantai, bukan orang yang sedang rekreasi. Orang-orang kafir Quraisy mengumumkan 100 ekor onta yang bisa mendatangkan kepala Muhammad alaihi salatu wassalam. Hayyan umaitan. Hidup atau mati. Rasul sembunyi di gua Thawr tiga hari. Lalu melanjutkan perjalanan dalam kondisi lapar, haus beliau. Dalam perjalanan menuju ke Madinah. Dalam kondisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kehausan, Beliau istirahat di sebuah batu, di naungan sebuah batu. Dan Abu Bakar melihat ada seorang yang membeli kambing. Abu Bakar minta itu susu. Diperah itu susu ditaruh di wadah dari batu. Disiramin air ke wadah. Kemudian baru dikasih susu. Biar susunya nggak panas. Abu Bakar datang mendatangi Rasul SAW. Beliau sudah bangun dari tidur minum Rasul SAW. Rasul minum, kita lihat Abu Bakar menceritakan kejadian itu. Fashariban Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam minum sampai aku yang kenyang kata Kenapa? Karena cinta. Berapa banyak orang tua ketika dia melihat anaknya menangis nggak bisa tidur. Kemudian anaknya bisa tidur. Anaknya kenyang, dia kelaparan. Dia merasa kenyang, sama. Karena dia cintai sudah kenyang. Melanjutkan perjalanan sampai ke kota Madinah. Di Madinah disambut oleh para sahabat. Mulai Rasul SAW membangun Masjid Kuba. Lalu membangun Masjid Nabawi. Mulai cahaya Islam ditebarkan di kota Madinah. Peperangan pertama yang terjadi Perang apa? Perang Badar. Berapa melawan berapa? Seribu melawan tiga ratus. Mana yang menang? Tiga ratus. Tapi antum jangan dibayangkan begitu mudahnya peperangan itu. Peperangan itu sangat berat. Jangan berandai-andai antum andai kata anak hidup pada masa itu anak akan berbuat seperti para sahabat sepak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa ketika para sahabatnya sudah berada di saf untuk berperang. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Rabbah. Beliau bermunajat mengangkat tangannya sehingga selendangnya jatuh berkali-kali. Beliau mengatakan, Rabbana ya Allah, intuhulak tuhlak hadhihi al-isabah lan tuqbada fil ardi ba'da al-yawm. Kata Rasul, Ya Allah, andai kata nih, sahabat sahabatmu kalah hari ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Beliau benar-benar memaksa kepada Allah. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Apakah kalian mengira bisa masuk surga kalian? Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan. Mereka ditimpa penyakit. digoyahkan keimanan mereka dengan menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu taala sehingga rasul dan pengikutnya itu berkata mata nasrullah kapan pertolongan Allah itu datang benar-benar mereka terhimpit dan mereka memohon agar pertolongan Allah cepat datang ala inna nasrullahi qarib pertolongan Allah itu dekat Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perang yang kedua perang apa? Perang itu Berapa melawan berapa? Satu angkatan? tangan. Jangan. Angkat tangan yang mau jawab. Jangan. Para sahabat Nabi itu saat bin wakas Itu mengajarkan kepada anaknya tentang peperangan-peperangan Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan hadihi mata ma'adiru abaikum falatudayi umar. Ini adalah kebanggaan nenek moyang kalian. Jangan kalian hilangkan. Dan sebagian di antara mereka mengajarkan kepada anaknya tentang peperangan-peperangan Rasul kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Seperti mereka mengajarkan Al-Quran kalian. Karena situ ada sejarah kita. Berapa melawan berapa? Perang Uhud jemaah. 3000 melawan 10 ribu 3 ribu melawan 700 sedikit tuh Islam 700 yang ikut perang awalnya 1000 orang kemudian 300 orang melarikan diri siapa mereka orang-orang munafik kita ini nggak tahu kita ini mukmin atau munafik para sahabat itu takut dirinya munafik dan akan terbukti orang-orang munafik itu di masa-masa susah. Kalau masa suka, masa senang, siapa yang gak mau ikut? Makan bersama, lu ikut nggak? Suruh kerja bakti, oh afwan. Anak lagi ada acara. Makan bersama, Bismillah, Wah, Kita lihat keimanan kita subhanallah dan akan tampak nanti di medan-medan perang di tempat-tempat yang susah. Allah memang menguji kita supaya tampak siapa yang beriman benar-benar dan siapa yang munafik. 700 melawan 3000. Mana yang menang? 700 3000 3000 dan yang 700 Derau Yang 3000 datang untuk membantai Rasul SAW Tapi Rasul tidak meninggal dunia target mereka tidak berhasil. Walaupun 70 dari sahabat Nabi tewas pada waktu perang Uhud itu. Kemudian peperangan yang ketiga. Perang Khandaq. Perang Farid. Tahun kelima Hijriah. Berapa melawan berapa? 10.000 melawan 3.000. Mana yang menang? Yang 3.000. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari sekarang kita yang akan memerangi mereka. Selesai. Orang Mekah tidak memerangi Madinah lagi. Mulai tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah, Islam masuk ke kota Mekah. Membebaskan kota Mekah. Dan kita tahu orang-orang kafir. Allah berfirman tentang mereka. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi bi'afwahi. Mereka ingin berusaha untuk mematikan cahaya Allah dengan mulut mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafir. Dan Allah tidak menghendaki kecuali agamanya sempurna. Walaupun orang-orang kafir tidak suka. Antum lihat. Beberapa tahun yang lalu ada karikatur yang dibikin di Denmark. Ya? Kan? Menjelek-jelekan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang benci sama Islam. Tapi ternyata usaha mereka tidak berhasil. Allah sempurnakan cahayanya. Malah banyak orang-orang yang masuk Islam. Kemudian setelah itu muncul film di Belanda. <clears throat> Karena mereka nggak puas melihat Islam ini terus menjajah mereka. Mereka keluarkan film Belanda. Apakah Islam berhenti? Enggak. Islam terus yang terakhir di mana? Di Perancis. Mereka jelek-jelekan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpikir akan mematikan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nuri. Allah akan sempurnakan cahaya. Peperangan, peperangan hak dan kebatilan. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Tahun ke-11 Hijriah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia setelah beliau haji wada. Beliau wafat. Tanggal berapa beliau wafat? Angkat tangan lah Angkat tangan, nah, dua 12 apa? 12 Hijriah. Rabiul Awal tahun berapa? <coughs> Belum meninggal. Tapi Islam tidak berhenti dengan wafatnya Rasul SAW. Ujian semakin bertambah. Kemudian berlangsung meninggalnya Abu Bakar. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, Persia, Iran, Irak runtuh. Menjadi negeri Islam. Romawi pun seperti itu. Dilanjutkan oleh Uthman bin Affan. Dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan subhanallah, Islam menyebar. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di masa susah beliau, beliau senantiasa membuat umatnya optimis dengan masa depan, melihat janji-janji Allah Jalla Jalla. Beliau mengatakan ketika diperangin, ketika ditindas, beliau mengatakan saya belum hadal amr. Ma balagha al-lail wal nahar hatta la yabqa baitun min madarin wala hajarin wala wabr إلا دخله al الدين بعز عزيز أو بذل دليل izzan يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر ahla kata Rasul agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang dan tidak ada satu tempat pun satu rumah pun baik itu terbuat dari tanah dari kulit dari batu kecuali agama Allah ini akan masuk mengetuk dan masuk ke rumah mereka dengan kehormatan Allah hormatkan orang-orang Islam dan Allah hinakan orang-orang kafir. Masya muslimin rahimakumullah. Kita kalau baca sejarah mendengar kejayaan Islam ya, kita begitu bahagia, senang. Ustaz, itu dulu Ustaz. Tapi sekarang Coba kita melihat ke berbagai penjuru dunia. Bagaimana saudara-saudara kita dibantai sama. Bagaimana saudara-saudara kita di Burma dibakar hidup-hidup Mesir. Di Irak, di Palestina. Yang baru aja di mana? Di Afrika Tengah. Atau baca. Satu kecamatan orang Islamnya dihabis. Habis. Nggak ada satupun orang Islam. Mereka keluar atau di dalam masjid. Dan mereka mencuri Orang-orang Islam sekarang minta tolong. Kejadian sebelumnya di Bosnia. Ya kita lihat. Di China. Dibanting umat Islam. Mereka minta tolong. Menjerit. Tapi ada yang bantuin mereka. Lahaya kalimat Tuhan. Mana mereka yang biasa menendangkan lagu-lagu hak asasi manusia. Tatkala saudara-saudara kita yang dibantai dan dibunuh. Kemana mereka tatkala besar Assad menyembelih bayi-bayi orang-orang dari ahlu sunnah wal jamaah. Dia. Mereka mengatakan kita akan mengadakan perdamaian. Entah apa yang mereka katakan. Dan memang seperti ini. Para jamaah ingat Apa yang terjadi di negeri-negeri itu Itu bisa jadi terjadi di negeri kita Nggak ada jaminan Di Jambi Islam akan terus ada itu nggak ada jaminan Nggak ada jaminan sekolahan di Jambi ini Sekolahan-sekolahan Islam akan terus ada nggak ada jaminan Masjid Istiqlal akan tetap dijadikan masjid Itu tidak ada jaminan Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ada satu jaminan. Islam itu akan tetap ada di muka bumi ini. Tapi tidak untuk di Nusantara. Tidak untuk di Sumatera. Tidak untuk di Indonesia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta yaktiahum amrullah Wahum hum zahirun." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetap ada sekelompok dari umatku yang terus tegak dimenangkan di atas kebenaran sampai hari kiamat. Akan tetap ada. Anak lupa. Anak tadi disuruh nyapa pendengar radio asalan. Betul. Masya muslimin dan para muslim pendengar radio assalam. Semoga Allah salam yang Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, sahabat iya, Jambi. Semoga Allah merahmati kita. Jadi kita ambil sebuah contoh. Antum tahu dengan Andalusia. Mana Andalusia? Spanyol dan Portugal. Islam masuk ke Eropa. Itu jauh sebelum Islam datang ke Indonesia sebelum nyampe Sumatera, sebelum nyampe Jawa, jauh Islam itu sudah nyebrang ke dataran Eropa, tepatnya pada tahun 92 Hijri. 92 Hijriah. 81 tahun setelah wafatnya Rasul SAW, Islam sudah sampai di Eropa. Dan Islam di Eropa itu jauh lebih maju daripada Islam di Indonesia. Ulama-ulama Islam yang ada di sana. Ibnu Hazm Al-Andalusi, Ibrahim Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Al-Qurtubi, pengarang kitab-kitab terkenal itu sampai sekarang dibaca oleh orang Indonesia. Tapi karangan orang Indonesia hampir nggak ada yang dibaca oleh orang Eropa. Agama, kita bicara agama. Kalau antum membaca sejarah, ada masjid Cordoba, ada Grenada, ada Malaga, Valencia, Barcelona. Dan ketika azan dikumandangkan itu jalan-jalan Eropa ramai dengan suara Sekolahan-sekolahan Islam di Eropa begitu banyaknya dan mencetak ulama-ulama besar. wanita-wanita yang pakai jilbab panjang dan berkerudung itu berjalan seliweran di Eropa, di Spanyol dan Portugal. Tapi kemana mereka sekarang? Antum cari kuburan kuburannya Ibnu Hazm sana. Masjid-masjid di Cordoba itu pada masa itu ada 600 masjid. Sekarang satu pun nggak ada. Satu nggak ada. Karena yang dilakukan oleh mereka adalah penghabisan etnis muslim. Arundi, seorang penyair dari Andalusia, dari Ronda, ketika Cordoba jatuh, dia mengucapkan satu syair-syair kesedihan dia. Dia mengatakan, لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان segala sesuatu pula sudah sampai ke puncaknya itu Orang ketika muda kuat, sampai klimaksnya, dia akan turun. Maka seseorang itu jangan dia tertipu dengan kehidupan ini. Dunia itu berbalik, berputar. Sebagaimana dulu umat Islam pernah jaya. Kemudian Islam Islam itu pun akan dibawa. Lalu dia mengatakan, Dia menyebutkan tentang kota-kota Islam. Fasal balansiyatan ma sya'nu mursiyatin wa aina syaqibatun am aina jayyanu darul ulumi fakam qad sama fihi alimun lahu sya'nu wa aina himsu wa ma tahwihi min nuzahin ونهرها العذب فياض وما الآن دها الجزيرة أمر لا عزاء له hawalahu uhudun wan hajja Dia mengatakan, tanyakan mana Filiisia. Tanyakan kepada dia bagaimana keadaan kota Mursia. Tanyakan kepada dia mana Cordoba, masjid besar yang di situ Ibnu Hazm mengajar, yang di tempat itu telah muncul ulama-ulama besar. Mana semua itu? Mana ini? Hilang semuanya. Tidak tersisa apa Apa Apa yang terjadi di Spanyol itu di Jerman? Bisa terjadi di tempat ini. Kita lihat umat Islam melupakan sejarah Islam di Spanyol. Umat Islam hanya tahu dengan klub-klub bola di Barcelona. Dia hanya tahu dengan Real Madrid. Dia nggak tahu kalau di situ Islam pernah 800 tahun hilang. Ya. Apalagi kayak di Indonesia. Nggak ada jaminan sama. Ma'asyur muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi di Spanyol itu? Mendorong kita untuk berpikir. Kenapa kok bisa terjadi? Kenapa Islam yang begitu jaya bisa habis? Habis jamaah. Jumlah umat Islam sekarang di Spanyol itu nggak lebih dari jumlah umat Islam di Dallas. Dan saya sempat tanya ke seorang imam masjid di Madrid. Saya tanya, ada nggak orang Islam dari kalangan orang-orang Spanyol? Katanya pernah ada yang masuk Islam terus hilang. Orang Islam yang ada di situ adalah yang hijrah dari Maroko, dari mana? Selesai runtuhnya Islam di sana. Kira-kira abad ke-15 Masehi. Eropa ekspansi ke seluruh penjuru dunia menghancurkan Islam. Belanda datang ke Indonesia, Portugal datang ke Indonesia. Mereka membawa misi mereka untuk membuat dunia ini lupa kepada Islam. Allah menetapkan satu ketetapan yang kita harus yakin. Walan ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak bakal ridho. Ini firman Allah. Kita percaya mereka nggak bakal ridho. Oke mereka ketawa, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Kita diperintahkan untuk toleransi kepada mereka. Dan sampaikan kepada orang-orang yang berkata tentang toleransi. Yang mereka memojokkan umat Islam untuk toleransi. Toleransi, nah! Umat Islam harus toleransi. Tapi jangan ngajarin umat Islam toleransi. Kau seperti mengajari ikan berenang. Tidak ada satu negeri pun yang umat Islam mayoritas kecuali minoritas aman. Nah, buktikan sejak sejarah. Ketika Islam datang ke Palestina, antum melihat dari masa masuknya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dari masa Umar bin Khattab menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa sampai hari ini orang Nasoro masih ada. Jadi masih. Orang Yahudi mati ada. Nggak ada dibantai sama umat Islam ya karena mereka beda agama nggak ada. Tapi antum melihat tidak ada satu negeri pun yang umat Islam minoritas kecuali umat Islam di didolimi. Jadi jangan ngajari umat Islam untuk toleransi. Rasul memerintahkan kepada kita, kalau kita bikin makanan punya tetangga Yahudi, kasih tuh Yahudi. Sakit dia kasih, kunjungi tetangga kita. Jangan ngajarin kita untuk toleransi. Maka bukan sejarah dunia. Orang-orang Indian Amerika, penghuni asli Amerika, ada di mana jangan? Punah. Orang-orang aborigin, penduduk asli Australia, kemana mereka? Hampir punah jaman Dihabisin mereka. Tegak antum melihat orang-orang Nasoro yang berada di Mesir. Mulai zamannya Amr bin As sampai hari ini tetap ada. Gereja mereka mulai zaman itu masih tetap ada sampai hari ini. Dihormati mereka. Jadi kalau ngajarin toleransi sama umat Islam salah. Masya Allah, rahimakumullah. Rasul SAW telah menginformasikan kepada kita kondisi kita yang lemah, kondisi kita yang benar-benar terpuruk, yang nggak ada nilainya, menjerat-jerit, minta tolong, nggak didengar. Rasul SAW bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umam, kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir-hampir tuh umat-umat mengeroyok kalian seperti orang kalau lagi makan bersama di satu nampan besar, piring besar itu, dia akan saling memanggil. Ya, ya makan, fabel, fabel. Seperti itu. Para sahabat bertanya. Biasanya orang yang dikeroyok itu jamaah, jumlahnya sedikit apa banyak? Sedikit. Gak mungkin untuk ngomong, Ustaz, anak dikeroyok besar. Itu berapa? Kita tadi 50 sah, Yang ngeroyok 5 orang. Gak mungkin. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul SAW, Awamin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita sedikit pada waktu itu? Sehingga kita dikeroyok sama orang-orang. Apa jawab Rasul SAW? Bal antum yawma idin kathir. Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Walakinakum gutha'un tapi kalian seperti buih yang dibawa oleh banjir. Tuh melihat ketika banjir itu buih itu diombang ambingkan nggak jelas, nggak ada bobotnya umat Islam itu. <clears throat> buih seberapa banyak pun, ketika ada banjir dia akan berpindah ke kanan. Nggak punya prinsip, nggak punya akidah, nggak punya keyakinan. Dan kita lihat Berapa jumlah umat Islam sekarang? Di Indonesia berapa jumlahnya? 200 juta lebih. Dua ratus juta di depan yang umat Islam di Indonesia ini jumlahnya satu persen jam. Tapi nggak ada obatnya. Apa yang dilakukan mereka? Rasul Sallallahu Alaihi mengatakan mereka seperti bui. Lalu beliau mengatakan yanzi annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan Allah akan cabut dari hati musuh kalian rasa takut mereka kepada kalian. Antum lihat, antum bisa bayangkan dulu. Musuh-musuh Islam itu mendengar nama Islam takut mereka, gentar mereka. Dan di Indonesia dengan jumlah 200 juta lebih beberapa tahun yang lalu saudara-saudara kita dibantai di mana? Di Poso, di Ambon. Padahal jumlah umat Islam itu banyak. Anda tanya, apa orang-orang Nasoro di Pulau Sumatera takut dengan kejadian itu? Di Jawa, karena dia tahu umat Islam ini seperti buih di lautan. Nggak ada mereka nggak ada bobotnya. Dan itu sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan cabut rasa gentar musuh kalian dari kalian. Anak akan kasih contoh. Bagaimana dicabutnya rasa gentar itu. Pada tahun ke-15 Hijriah. Terjadi perang yarmouk Perang 50 ribu umat Islam menghadapi 200 ribu tentara Romawi. Tentara yang 50 ribu ada yang petani ada yang guru ngaji ada yang masih anak-anak yang 50 ribu yang dihadapi berapa? 200 ribu tentara Romawi terlatih ternyata dua 200 ribu takut ya sama yang 50 ribu akhirnya salah satu komandannya mengutus penyusup untuk masuk ke tenda kaum ini. orang Arab dari Arab Syam Wajahnya Arab, lisannya bahasa Arab. Tapi dia agamanya Nasrani. Kata komandannya, Udhul ila kau kaum wa'tini dohabari. Kau masuk ke tenda mereka, ke markas mereka, bawa kepadaku informasi tentang bagaimana mereka. Maka akhirnya penyusup itu masuk. Dari maghrib sampai subuh. Dari subuh sampai maghrib lagi. Orang-orang nggak ada yang curiga karena wajahnya Arab. Bahasanya bahasa. Akhirnya kembali ke komandan. Lalu dia melaporkan apa yang dia lihat. Dia mengatakan, "Jitu kami 'indi qawmin, yaqumuna al kulla, kullah. Yusallun wa yasumuna an-nahar." Ruhbanul lail wa fursanun nahar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna Aku baru saja datang dari satu tatanan masyarakat yang mereka itu qiyamul lail malam hari. sholat Sholat jemaah. Umat Islam sekarang qiyamul lail ngapain? Nonton bola. Antum bisa lihat. Qiyamul lail mereka malam harinya. Yasumunan nahar di siang harinya mereka berpuasa. Ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Sedangkan kita sekarang nafsi-nafsi, ente-ente anak. Mereka dulu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Lalu tentaranya mengatakan ruhbanul lail wa fursanun Mereka di malam hari seperti pendeta-pendeta kita. Dan di siang hari mereka jawara-jawara kita. Andai kata rajanya mencuri, laqad ulada. Andai kata rajanya berzina, la rajamu pasti dirajam. Kenapa? Li'itharihimul mulhaq ala ahwain Karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Apa kata komandan? Komandan yang mengatakan, "Lau anna haula'i kama zakarta au za'amta." Kalau benar yang kau sampaikan, kalau benar yang kau sampaikan, labatnul arti khairun min bahri haliman arada qitalah. Dia mengatakan kalau benar laporanmu itu perutnya bumi lebih baik daripada punggungnya bagi orang yang mau memerangi mereka. Betul, 200 ribu habis jemaah. Padahal jumlah umat Islam 50 ribu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengatakan wala yaqdhifanna Allah fi Rasul SAW mengatakan wala yaqdhifanna Allah fi qulubi aduikumul wala yaqdhifanna Allah fi kumul wah. Allah akan melontarkan di dalam hati kalian wah, penyakit wah. Para sahabat tanya, apakah wah? Apa kata Rasul SAW Hubbud dunya wa karahiyatul maut cinta kepada dunia, benci mati. Takut kita dengan kematian. Dan kita lihat persiapan kita untuk hidup ini begitu besarnya. Tapi persiapan kita untuk mati sedikit sekali. Dan antum lihat, yang antum sedekahkan ketika ada yang lewat itu. Berapa persen dari harta antum? akan nyeleni untuk rumah antum di dunia. Berjuta-juta antum tapi untuk rumah antum di akhirat, berapa yang ribu berikan? ribu, 4 ribu, Subhanallah. Kenapa? Cinta dunia karena dan takut mati. Terus solusinya gimana? Melihat kondisi umat Islam sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan? Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang lainnya, beliau mengatakan, "Iza sabayatum bil kalau jual beli kalian sistemnya ina Ina itu sistem riba yang terselubung Nanti Abu Salma bisa jelaskan Sistem riba yang terselubung itu Anak di Indonesia ada nggak riba jamaah? Di mana kamu tanya? Anak kasih hadiah Ada tulisan bank riba Ada Nggak ada Nggak ada di Indonesia ini bank yang ngomong kita meribakan. Karena orang Islam kalau dia ngomong riba, haram riba. Haram riba. Tapi ketika dia ngomong ini ada bunganya, masya Allah, berapa bunganya? Karena bunga itu indah. Siapa nggak mau dikasih bunga? Dan memang dibikin seperti itu. Agar orang Islam itu subhanallah. Ada lagi sistem sekarang yang bunganya 0% tapi tetap sistemnya riba. Kalau telat, bahaya. Tapi kalau nggak telat, nggak bahaya. Rasulullah SAW mengatakan idza banyak bil aina. Kalau jual beli kalian sistemnya aina, riba yang terselubung. Banyak macam. Waraditum zabizar wa akhadtum agnabal baqar waraditum zabizar. dan kalian sibuk pegangin tuh sapi-sapi kalian sibuk dengan pertanian, perkebunan, dengan vila-vilanya, melihat taman-tamannya, buah durian yang indah-indah di kebunnya, yang dilihat dunia. wakarab tumul jihad dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak bakal dicabut kecuali dengan satu cara hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian nggak ada cara demonstrasi bukan cara untuk mengembalikan kejayaan Islam ngebom sana ngebom sini bukan cara untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala satu caranya kata Nabi Kembali kepada agama Allah. Kembali kepada Islam yang benar. Islamnya apa? Islamnya Nusantara. Islamnya Jawa. Islamnya Sumatera. Islam cuma satu. Yaitu Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan antum akan berangkat ke ujung Eropa. Ketika dia sholat, dia akan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Rasulullah SAW antum akan berangkat ke ujung Papua. Orang Islam ketika berjumpa dengan engkau akan mengatakan Assalamualaikum. Tak berupa Satu Islam. Jadi kita kembali kepada Islamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berpikir Bagaimana mengembalikan negeri kita? Muncul Islam yang macam-macam sekarang di negeri kita. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan Fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku dia akan mendapati perselisihan yang banyak, banyak sekali. Itu kata Rasul SAW. Dan kita lihat umat dibikin bingung. Ustaz Fulan bilang halal, Ustaz Fulan bilang haram. Mana yang benar? Ini bilang bid'ah, ini bilang sunnah. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram. Mana yang benar? Nah, umat dibikin bingung. Rasul SAW sudah menyampaikan ketika dalam kondisi kalian hidup setelah aku kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak sekali. Solusinya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawaji. Wa iyyakum muwafafatil umur. Kata Rasulullah SAW ketika saya mendapatkan perselisihan yang banyak yang kalian bingung. Tidak tahu mana yang benar. Yang kalian pegang adalah sunnah. Dan sunnah khalifah-khalifah setelah. Apa saja amal, Apa saja ajaran. Yang disampaikan oleh ustaz-ustaz. Baik itu yang di masjid, di televisi, di mana aja. Kita punya ukurannya. Nanti ngamalkan enggak? Nanti ngajarkan enggak? Kalau yang tengah enggak. Oke. Okay. Abu Bakar tidak. Umar tidak. Utsman tidak. Ali tidak. Pernahkah Rasulullah SAW mengatakan selamat datang? Nah, Abu Bakar nggak pernah. Umar nggak pernah. Utsman nggak pernah. Ali nggak pernah. Ya sudah, anak ikut Rasul SAW nggak mau ikut ente. Nah, kenapa? Ini ada perselisihan. Anak bingung. Dan Nabi mengatakan kalau kalian melihat perselisihan, alaikum bisunnati pegang tuh sunnahku pegang dan sunnah khalifah setelahku abdu alaiha bin nawaji gigit dengan gigi geraham kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru umat Islam itu harus berjuang menegakkan agama Allah kita lihat salah satu tanda orang kembali kepada agama Allah dulu waktu zaman An di pesantren Orang itu memasukkan anaknya ke pesantren kapan? Kalau anaknya bandel, eh, nanti kalau tetap kayak gini, anak masukin pesantren. Masya Allah. Pesantren itu pikirnya bengkel. Untuk betulin orang-orang yang nggak benar dan betul pada waktu itu zaman. Kita teman di pesantren itu ada yang minum, ada yang nggak sholat, macem-macem teman kita di pesantren. Karena pada waktu itu pesantren adalah tempat pembuangan. Kalau pinter, soleh, oh kau jadi dokter. Kalau nggak benar jadi ustaz. Gimana jadi ustaz? Udah nggak benar jadi ustaz. Gitu kan? Akhirnya muncul ustaz-ustaz yang nggak benar. Subhanallah itu terjadi. Tapi alhamdulillah sekarang kita melihat kita melihat cahaya Islam itu di pesantren. Orang-orang kalau punya anak pintar, Bismillah kan. masuk pesantren. Nanti lulus pesantren kamu jadi dokter tidak apa-apa. Tapi apa minta kau jadi dokter yang beriman kepada Allah. Semuanya berjuang di lininya masing-masing. Kita harus mempelajari agama kita yang pedagang dia, di mana pedagang yang syar'i. Kembali kepada agama Allah SWT. Kita punya adat istiadat yang kita warisi dari nenek moyang kita. Tanyakan, mana yang syar'i? Yang tidak kita tinggalkan. Tauhid kita tebarkan. Karena masih banyak kesyirikan di negeri kita. Masih banyak orang-orang yang melakukan melakukan larut-larut. Nyembelih kerbau, ibu ke laut kepala. Siapa yang melakukan? Orang-orang Islam. Apa kira-kira Islam akan bangkit dengan seperti ini jamaah? Dan kudu doa. Kalian semua dalam pendakwah. Sampaikan kepada keluarga kalian. Sampaikan kepada kerabat kalian. Ajak mereka kembali kepada agama Allah SWT. Dan kembalinya orang-orang Islam ke agama Allah ini membuat musuh-musuh Islam ketakutan. Dan sekarang mereka ketakutan. Pada tahun 78 Masehi ada konferensi pendeta-pendeta sedunia yang diadakan di Colorado. Colorado itu di mana? Amerika sana. Dicetak tuh hasil konferensi itu dalam bahasa Arab, bahasa Inggris. Anda baca ini bahasa Arab. Salah satu penulisnya dari Indonesia. Dia mengatakan, Islam di Indonesia ini adalah Islam Indonesia. Islam Jawa. Islam Arab belum masuk ke Indonesia. Dan Islam Arab itu berhenti di India. Berhenti di India. Sebagai bukti apa? Pada tahun 78 itu buktinya belum ada kerudung di Indonesia. Betul Tahun 78 itu nggak ada yang berkerudung. Sampai istrinya ustadz, istrinya kiai pun itu pakai selendang dengan bajunya apa? Kebaya menerawang gitu ya. seperti itu. Dan dia ngomong, walaupun sudah tampak tahun 78 itu, Islam dari Timur Tengah itu mau ke Indonesia. Dia sebutkan salah satu pentolannya adalah Muhammad Nasir, pendiri Jawa Dakwah Tapi kata dia kemungkinan besar nggak akan lama. Mereka juga akan hilang. Kapan hilangnya? Ketika minyak di Arab kering, Islam Indonesia akan kembali menjadi Islam Nusantara. Tapi ternyata yang mereka prediksi salah. Kita lihat umat Islam mulai memakmurkan masjid-masjid. Kita melihat kerudung-kerudung mulai banyak. Bahkan subhanallah dulu ketika anak SD nggak ada tuh toko busana muslim. Sekarang ada toko busana muslim. Sebelahnya toko busana kafir. Enggak mereka sudah mulai khususkan ya orang Islam beda, nggak sama tuh orang Islam, pakainya nggak sama. Dan secara tidak langsung ketika mereka mengkhususkan pakaian Muslim, berarti yang lainnya bukan itu eh, mau Muslim, ke sana tuh tokonya. Karena di situ Ya, anak harapkan kita kembali dari sini. Kita berusaha kembali kepada agama Allah SWT. Ingat dunia ini bakal kita tinggal cepat atau lambat dan yang kita akan bawa hanya amalan kita. Jadilah orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Dan kita akan mendapatkan pahala terus orang itu yang mengerjakan kebaikan kita. Berapa banyak orang yang ngajak orang kepada tauhid hanya dengan omongan biasa. Lalu dia kembali kepada agama Allah dan orang itu akan mendapatkan pahala terus ketika dia mati, pahala dari orang tua itu akan nyambung. Orang yang masuk Islam, orang yang kenal sama agama Allah Subhanahu Wallahu Sebenarnya masih panjang jamaah tapi Anda minta maaf mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa kembali. Hada wassalamu ala nabiyina Muhammad apabila yang Anda sampaikan itu benar itu dari Allah SWT kalau ada yang salah itu diri dari diri Anda sendiri Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh